Setiap waktu, pagi, petang, siang, malam, nikmat itu terus berdatangan tercurahkan kepada kita. nikmat terbesar dari berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul Islam nikmat kita dilahirkan besar dan hidup sebagai muslim beragama Islam ini adalah nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk termasuk hambanya yang meraih dan mendapatkannya adalah nikmatus sunnah. Nikmat kita menjadi senang dan cinta kepada sunnah kepada salafiyah senang untuk bermanhaj dengan manhaj as-salafus salih di dalam memahami Islam di dalam memahami Al-Qur'an di dalam memahami hadis-hadis Rasul kita akan merasakan bahwa ini adalah nikmat yang besar apabila kita menengok di sekitar kita berapa banyak umat Islam yang belum bisa dan belum punya kemauan pada sebagiannya untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Rasul dengan metode pemahaman generasi salaf. kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang senang berpaham di dalam Islam dengan paham salafus salih. Antum bisa bayangkan di sebelah sana ada orang-orang yang memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami dalil-dalil sunnah dengan metode paham khawarij. Di sebelah sana ada orang memahami Islam, berideologi di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dengan paham Mu'tazilah. Sehingga dia mentakwil sifat-sifat Allah. Mentahrif. Menyelewengkan makna-makna ayat tentang sifat. Tentang berita-berita dan akhbar gaib Dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di sebagian umat. Ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan metode paham tasawuf sehingga muncullah akidah-akidah semacam wahdatul wujud keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan alam bahwasanya Allah bersatu dengan pepohonan tiada pohon kecuali di situ Allah tiada hewan kecuali di situ Allah tiada seorang manusia kecuali di situ Allah paham wahdatul wujud. Barakallahu fikum. Di antara umat Islam ada yang memahami dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah dengan paham qadariyah. Sehingga mereka mengingkari ketentuan dan catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat Islam ada yang termakan dengan syubhat-syubhat kaum Syiah Rafidhah Kadang-kadang mereka tetangga kita. Kadang-kadang mereka itu teman sejawat dalam kerja kita, kantor kita. Bahkan mungkin ada sebagiannya dari keluarga. Subhanallah, Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senang, suka, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan paham salafus salih. Ini nikmat yang besar nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat karena tausiah ini memang sebenarnya untuk kaum nisa secara khusus namun juga semoga diharapkan manfaatnya juga untuk kaum untuk kaum rijal. Ketahuilah bahwa nikmat yang besar ini menuntut dari kita untuk pandai-pandai menjaganya menjaga pandai-pandai memelihara jangan sampai lepas dari kita jangan sampai nikmat ini pergi dari kita boleh dunia kita pergi dari kita boleh apa yang ada di sekitar kita dari keluarga anak saudara kita pergi meninggalkan kita tetapi jangan sampai nikmat pemahaman salafus soleh ini hilang dari kita. Karena kesedihan yang akan menimpa kita akan berlanjut sampai akhirat nanti. Oleh karena itu, dituntut dari kita untuk pandai-pandai menjaga dan memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa rabbukum la Walain kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh Rob kalian telah menetapkan bahwa jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat itu. Nikmat salafiyah ini akan Allah tambah. Kita menjadi lebih senang, lebih merasa tentram, kita lebih banyak memahami Al-Quran dan Sunnah. Allah tambah pada diri kita dan keluarga kita. Istri kita pun menjadi senang untuk memahami Islam dengan paham para sahabat. Anak-anak kita ke depan juga dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah karena kita bersyukur atas nikmat salafiyah ini. Bagi kaum nisa, suami kalian akan dijaga oleh Allah untuk tetap senang berakhlak, bermanhaj, berpaham dengan paham salafus salih. Bersyukurlah kepada Allah dengan lisan-lisan kalian dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan puji syukur kepada Allah dari waktu ke waktu. Bersyukurlah kalian dengan lisan kalian dalam bentuk menyebut-nyebut nikmat ini. dalam rangka mengingatkan kita, mengingatkan yang lupa. Disebut alhamdulillah kita ini dijadikan sebagai orang-orang salafi memahami Islam dengan paham salaf dengan menyebut di antara kita. Ini bagian dari bentuk syukur dengan lisan. Yang ketiga, meyakini bahwasanya nikmat ini dengan kalbu dengan hati kita bahwa semata datangnya dari Allah bukan karena upaya kita tapi memang murni karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita bersyukurlah sungguh nikmat yang besar ini tidak akan pergi dan hilang dari kita kalau kita sendiri yang tidak merubah tidak akan pergi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Allah nggak akan merubah. Dengan apa merubahnya? Dengan kemaksiatan, dengan pelanggaran kepada Allah, maka nikmat itu akan pergi dari kita. Dia nggak betah. Nikmat itu nggak betah pada kita karena kita bermaksiat kepada Allah. Kita melanggar Allah, melanggar syariatnya. Baik dalam permasalahan akidah, kita melanggar Allah, atau dalam masalah keimanan kita melanggar Allah, dalam permasalahan akhlak, dalam rumah tangga kita melanggar Allah, maka nikmat itu bisa pergi. Dia tidak betah berada di tengah-tengah kita. Dia akan lari. Dan Allah akan cabut nikmat itu. Maka poin pertama yang ingin saya sampaikan nasihat buat saya pertama dan antum semuanya adalah asyukur. As Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah tolonglah kami di dalam mengingat Engkau di dalam dan di dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengikhlaskan niat kepada Allah. di dalam kita berpegang teguh dengan sunnah di dalam kita berpegang teguh dengan tauhid ikhlaskan niat kepada Allah murni mengharapkan jannah Allah kenapa anda berpegang dengan sunnah kenapa anda mengamalkan tauhid jawabannya karena saya mengharapkan jannah Allah mengharapkan surganya mengharapkan ribanya Ingin aku berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadaku. Mengikhlaskan niat. Di dalam bersunnah. Di dalam bertauhid. Kenapa? Karena tauhid dan sunnah ini memiliki konsekuensi-konsekuensi ketika kita hidup di dunia seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam berpegang dengan tauhid, dia akan dibantu oleh Allah untuk bersabar dalam menghadapi dan menjalani konsekuensi tauhid. Seorang yang ikhlas, seorang yang mukhlis di dalam menjalankan sunnah dalam ibadahnya, menjalankan sunnah dalam akhlaknya, menjalankan sunnah dalam muamalahnya, menjalankan sunnah dalam rumah tangganya, maka Allah akan bantu dia untuk menjadi seorang yang sabar menerima konsekuensi daripada sunnah tadi. Karena ikhlas. Dengan ikhlas kepada Allah, dia tahu dan yakin bahwa akhirat itu akan datang dan disitulah kehidupan yang hakiki. Dengan ikhlas akan muncul al-yakin. Dunia yang di sekitar kita ini kalau tidak kita hadapi dengan yakin maka iman kita melemah. Banyak gangguan. Kalau tidak dihadapi dengan yakin, yakin atas kehidupan akhirat, yakin bahwa di situ akan ada hisab, akan ada perhitungan. Allah akan memperhitungkan amalan kita. Yakin. Kalau dunia tidak dihadapi dengan al-yakin, maka kita akan melemah. Ikhwani azani Allah iyakum maka ikhlaskan niat. Dengan ikhlas akan lahir kesabaran. Dengan ikhlas akan lahir al yakin Antum tahu bahwa seluruh yang ada di sekitar kita ini adalah ujian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan masing-masing kita dengan yang lainnya sebagai ujian. Untuk Allah mengetahui siapa orang-orang yang bersabar dan siapa yang tidak kita di masjid ini satu dengan yang lainnya adalah ujian. Ustadz pemateri ujian bagi antum para pendengar. Antum adalah ujian bagi ustadz. Begitu juga sebagian antum dengan yang lainnya. Suami merupakan ujian bagi istri. Allah meletakkan aturan dan aturan syariat dan syariat Begitu juga istri merupakan ujian bagi suami. Seorang muslim dengan tetangganya adalah fitnah dan ujian. Itu semua Allah tegaskan dalam ayatnya. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُ Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai ujian. Apakah kalian mau bersabar? Maksudnya bersabar untuk tetap menyikapi masing-masingnya dengan syariat. Bersabar untuk menyikapi masing-masing pihak yang merupakan ujian bagi kita dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ahlus sunnah ujian bagi ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah ujian bagi ahli sunnah. Demikian seterusnya. Maka ketika Allah menyatakan atas birun, Apakah kalian bersabar? Nggak mungkin kita bisa bersabar kalau kita tidak ikhlas. Kalau ketika kita berpegang dengan tauhid dan sunnah, tidak mengharapkan Allah, masih ada harapan-harapan lainnya. Masih ada dunia yang kita harapkan. Masih kita mengharapkan riba manusia. Masih kita mengharapkan dukungan manusia. Masih kita khawatir manusia meninggalkan kita, menjauhi kita, dan seterusnya. Maka sangat berat untuk dia bisa menjadi orang yang sabar menjalankan syariat. Ahlul bid'ah dengan beragam bentuknya fitnah dan ujian bagi ahli sunnah. Apakah ahli sunnah akan terus bersabar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar menjelaskan sunnah dan membantah membongkar syubhat bid'ah tersebut ataukah ahli sunnah tidak bersabar dilihat oleh Allah siapa yang sabar dan mana yang tidak yang sangat menentukan untuk kita bisa ikhlas adalah untuk bisa kita sabar adalah keikhlasan seorang yang ikhlas mudah untuk istiqomah Sebaliknya. Kalau kita mendapati seorang tidak istiqamah di dalam menjalani tauhid, di dalam menjalani sunnah, berarti ada indikator kuat bahwa dia tidak ikhlas. Sehingga beberapa ujian yang dia hadapi, beberapa batu sandungan yang ada di hadapannya membuat dia terhenti dari menjalankan tauhid dan sunnah. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum terkhusus para ummahat, kaum nisa, kalian bersyukurlah kepada Allah. Allah pilih kalian untuk menjadi nisa salafiyat. Bersyukurlah kalian atas nikmat ini, jaga baik-baik. Dan kalian wahai nisa, wahai ummahat, ikhlaskan niat ketika kalian beribadah kepada Allah. Kalian menjaga baik-baik aurat kalian, ikhlaskan. Karena Allah. Jangan karena suami. Jangan karena teman. Karena Allah. Karena ketika kalian menjalankan syariat terkait dengan aurat kalian, ada rintangan, ada ujian. Yang semua itu menuntut dari kalian keikhlasan. Kalau kalian mengharapkan riba manusia, suatu hari kalian akan kecewa. Kalau kalian menjalankan ibadah, menjalankan sunnah, menjalankan hukum syariat karena mengharapkan riba suami, suatu kali satu hari kalian akan kecewa. Karena manusia itu bukan tempat harapan kita. Tetapi tempat harapan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika kalian wahai nisa, wahai ummahat melayani para suami di rumah sebagai seorang istri ikhlaskan niat karena Allah. Jangan ingin dipuji suami. Karena kalau kalian mengharapkan pujian suami, suatu waktu kalian akan kecewa. Karena suami kalian manusia. Di suatu waktu kalian berbuat sesuatu untuk suami, mengharapkan suami memujinya. Ternyata pada waktu itu suami sedang lelah. Sedang memiliki masalah atau pikiran. Tidak sempat memuji karya kalian. Atau tidak sempat memuji perbuatan kalian untuk suami, persembahan kalian untuk suami kalian akan kecewa. Tapi ketika kalian melayani suami karena Allah, melayani suami, membersihkan rumahnya, menyucikan bajunya, tersenyum di hadapan suami, membuatkan masakan untuk suami, mendidik anak-anak suami karena Allah, mengharapkan surga Allah. Sungguh kalian tidak akan kecewa Kalian tidak akan pernah sedih gara-gara manusia. Oleh karena itu, ikhlaskan niat wahai nisa, wahai ummahat di dalam beramal dengan syariat, dengan sunnah dan tauhid ini. Dengan itu kalian akan bisa lebih sabar menghadapi tantangan, bukan perkara yang mudah bagi kaum wanita di zaman ini. Di saat keumuman kaum wanita melakukan berbagai aktivitas dengan penuh kebebasan. Kapan dia mau pergi nggak perlu izin suami. Kalian tahu hukum. Kalian belajar sunnah bahwa tidak dibenarkan seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Maka kalian beramal dengan hukum ini tadi. Kalian beribadah kepada Allah dengan mengamalkan syariat tersebut. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Dan jangan dianggap ibadah itu kecil. Jangan kalian menganggap ibadah kalian dalam rumah tangga, melayani suami, melayani putra-putri kalian sebagai ibadah yang kecil. Jangan. Itu adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Tentu kesabaran yang juga merupakan karunia dari Allah. Allah berikan kepada hambanya siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan nikmat kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma ahadun ataan khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah kenikmatan dan karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Maka mintalah kepada Allah nikmat sabar. Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami secara sempurna nikmat kesabaran minta kepada Allah doa yang barusan saya bacakan ini doa nabi-nabi Allah doa para nabi meminta kesabaran dalam kesempatan-kesempatan minta Rabbana afir alaina sabran Rabbana afir alaina sabran yang kedua kesabaran itu harus melalui upaya upaya untuk sabar. Dalam hadis yang sama yang kita dengarkan terakhir tadi, Rasulullah mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berupaya untuk sabar, maka Allah jadikan dia sabar. Ada upaya. Memang sabar itu pahit di awalnya, tapi dia manis di akhirnya itu kesabaran. Barakallahu fikum dan sekali lagi kesabaran ini untuk kita bisa meraihnya untuk kita bisa menjadi orang-orang yang sabirun orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan syariat adalah dengan cara kita banyak-banyak membaca sejarah banyak membaca sejarah orang-orang soleh dan salihat yang mendahului kita. Untuk kita bisa meraih kesabaran di samping doa, di samping upaya dari kita, di samping keikhlasan juga mempelajari sejarah orang-orang soleh dan salihah sebelum kita. Apa yang menimpa kepada mereka? Apa yang dihadapi oleh wanita-wanita sahabat? Oleh istri-istri para sahabat Rasul? Apa yang dihadapi oleh mereka di dalam menjalani Islam? Ya subhanallah, kalau kita belajar sejarah mereka, kita akan tahu kita akan sadar, wanita dan istri kita akan sadar bahwa pengorbanan dan konsekuensi yang muncul di hadapan kita jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang dialami oleh wanita-wanita salihah di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melayani suami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengorbanan. Sebagai contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh lima Muslim yang mengisahkan tentang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah binti Muhammad. Istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib istri sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, Fatimah bintu Muhammad. Putri Rasul, bukan putri sembarang orang. Putri Nabi ketika menjadi istri seorang sahabat Ali bin Abi Thalib, maka putri Nabi ini berposisi sebagai istri. Mentaati suaminya, Ali bin Abi Thalib. Melayani suaminya, menjamu suaminya. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Fatimah itu mencari kayu bakar untuk memasak di rumahnya. Dia mencari kayu bakar keliling memikulnya sampai ke rumah Alhamdulillah. Kalian wahai para istri, wahai para wanita, ummahat, tidak melakukan yang seperti ini. Kalian ingin memasak di rumah, api sudah ada. Dengan mudah didapatkan api tersebut. Fatimah, putri Rasul, mencari kayu bakar sendiri mencari keliling dan memikulnya. Kemudian Fatimah memikul air dari sumur yang lumayan atau cukup jauh dari rumahnya dan memanggulnya atau mengalungkannya di lehernya sehingga disebutkan dalam riwayat hadis ini tadi sampai di leher Fatimah terdapat bekas tali yang dengannya dia memikul air tersebut warna merah di lehernya tali yang cukup keras itu. Subhanallah. Kalian wahai wanita sekarang, wahai para istri, wahai para umahat bersyukurlah kepada Allah. Air datang ke rumah kalian. Kapan kalian butuh untuk memasak, untuk menyuci pakaian, air itu tinggal kalian buka. Tidak perlu kalian memikulnya dari sumur di sebelah rumah. Kalian ingin mandi atau memandikan putra-putri kalian. Cukup kalian membuka keran. Tidak perlu kalian keluar dari rumah. Mengulurkan timba. Dan menimbanya, menariknya, kemudian mengisinya. Di bak kamar mandi kalian. Alhamdulillah. Nikmat yang cukup besar. Disebutkan di riwayat hadis yang sama. Bahwa Sayyidah Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam menggiling gandum sendiri dengan batu sehingga bekas-bekas batu tersebut menempel di tangannya dan tangan beliau terdapat memar-memar memerah karena menggiling gandum capek badannya capek otot-ototnya memar kulitnya. Fatimah binti Rasulillah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di suatu hari mari kita perhatikan bagaimana pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap putrinya. Suatu hari Fatimah menyampaikan kepada ayahnya ketika mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu pertempuran Allah beri kemenangan pulang dengan membawa ghanimah harta rampasan perang dan budak-budak tawanan maka mendengar itu Fatimah menyampaikan kepada ayahnya untuk ada salah seorang dari budak tersebut yang membantu di dalam rumah tangganya mencarikan kayu bakar mengambil air dan yang semisalnya. Maka Rasulullah SAW membimbing putrinya dengan mengatakan, "Maukah engkau wahai Fatimah, aku ajarkan sebuah bimbingan yang jauh lebih baik dari yang kamu minta." Yaitu kata Nabi, kamu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali ketika kamu hendak tidur di malam hari. Subhanallah. Meminta pembantu rumah tangga. Malah diajari ilmu. Malah diajari sebuah ibadah, amalan. Apakah Fatimah mengeluh? Apakah Fatimah menuntut? Tidak. Ternyata Fatimah menerima bimbingan ayahnya dan diamalkan. Bahwa ketika hendak tidur, beliau bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini sejak aku mendengarnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah meninggalkan amalan ini tasbih, tahmid dan takbir ketika hendak tidur sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ikhwani fiddin, para ummahat, hadir para wanita-wanita salihah. Kalau kita membaca riwayat wanita sahabat yang lainnya, betapa mulia dan agungnya amalan mereka. Maka sekali lagi, kita bukan orang pertama. Kita bukan generasi pertama yang dituntut bersabar di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan nasihat kita di sore hari ini yang pertama adalah banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat ini. Yang kedua, ikhlaskan niat kita ketika kita berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah. Ikhlaskan niat kita di dalam kita bermanhaj dengan manhaj salafi. Dan yang ketiga, bersabarlah kita menerima konsekuensi dari sunnah dan tauhid Kemudian yang terakhir, yang ingin saya sampaikan secara ringkas dalam kesempatan ini adalah talabul ilmi. Belajar dan belajar dengan berbagai media yang bisa kita tempuh. Baik dalam bentuk kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustadz. Di tempat kalian ada seorang ustadz. Ustadz kita, Ustadz Abu Atiyah. Mengajarkan berbagai durus, berbagai pelajaran maka antum mendapatkan nikmat. Tekuni, jaga baik-baik nikmat tersebut. Nah, dengan ilmu kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan ilmu kalian bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang Allah ridhai, mana yang tidak. Derajat kalian diangkat di dunia dan diangkat pula oleh Allah di akhirat nanti. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat buat saya dan antum semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.